di mana Bintang Negara, Semangat Musik Indonesia. Selamat pagi untuk sahabat bintang yang baru saja bergabung bersama kami. Setelah tadi Bintang Pagi menginspirasi bersama saya dan juga Lisa, kini Dinda kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam acara Eh, drama radio serial Sabda Pandita Ratu yang memasuki episode ke-14 dengan judul Raja Kalacaka untuk seri ke-393 dan 394. Baiklah sahabat bintang dari Jalan Raya 88 Jejak Banyuwangi, saya Dinda yang bertugas. Selamat mengikuti jalannya cerita. Thank you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Davantika Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita Kakang Ken Aro Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibn Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacaca. Dalam seri ke-393 ini dengan para pemain Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Tatok sebagai Pak Tua, Suryadin sebagai Senopati Praba, Ivoniro sebagai Pinaka Swasti Ratu, Naryo, Rifki dan Mogan sebagai prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Duh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok iki piye gitu. Walah, makanya pakai privaton mau ada sundep dan belok seperti apapun padi saya tetap tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Nah. Ya sesuai petunjuknya 500 ml per hektar per satu kali aplikasi toh. Ya iya. Dosis rekomendasi Prevaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi kalau lahan Bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu baru petani maju hasil sempurna inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Banyuwangi dekati hati sembilan. Maka Swasti Ratu dapat melihat dengan jelas perubahan wajah ketiga lelaki berkuda itu. Maka yakinlah Pinaka bahwa mereka bertiga sebenarnya bukan para prajurit Kediri, namun orang-orang Tumapel. Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang yang kau sebut namanya itu? Ken Arok, aku kenal dengan orang itu. Ketika ia masih menjadi penghuni padang karautan, aku sudah mengenal namanya, mengenal sepak kerjanya. Sari dan Rudro Bondo. Aku tahu pula siapa mereka. Belum lama ini aku berurusan dengan mereka. Berurusan dengan mereka? Iya. Jika kalian pernah mendengar cerita, ada kawan-kawanmu yang melakukan perampokan dan penculikan terhadap perempuan dan kemudian ada seseorang yang mencederai mereka. Nah, dengar, akulah orangnya. bagaimana? Nampaknya orang ini yang diceritakan Tuhan di Posari semalam. Iya, nampaknya dia. Lalu bagaimana? Kita menghindar saja. Kita jangan berurusan dengan orang itu. Ya, kita menghindar saja daripada celaka. Ya, ya, ya, hari telah berlalu sejak Brahmana Brahmanaloh dan Pinaka telah meninggalkan kota Raja Kediri. Dari arah barat nampak dua ekor kuda berderap kencang seperti berpacu dengan waktu. Berhari-hari pula mereka telah menempuh perjalanan dari kaki Gunung Tidar hingga ke kota Raja Kediri. Berhenti dulu, Kakang. Ada apa, Rudati? Ketajaman mata hatiku merasakan kita semakin dekat dengan tempat bayi itu dilahirkan. Dan nampaknya perempuan yang dimaksud sang Ratu Umadurga memang melahirkan bayinya di kota raja. Hmm, ya, benar Rudati. Kita tidak bisa berkeliaran di kota raja pada siang hari. Di mana-mana prajurit-prajurit berkeliaran dalam persiapan peperangan. Kita menunggu malam dan kita beristirahat di sini, Kakak. Ya, baiklah. sebuah kesibukan sedang terjadi, Kakang Joko. <laughs> ya, ya, ya, ya. Perang. <laughs> sebuah tontonan yang menyenangkan. <laughs> Sama-sama manusia saling berbunuhan. Dan akan ada saatnya mereka berpesta pora. Ya. Lihat, di langit, burung-burung bangkai berterbangan. Burung-burung itu mampu merasakan akan adanya perang besar. Dan mereka datang berbondong-bondong kemari. <laughs> ya, bukan hanya manusia yang berhak merasakan makanan lezat. Mereka juga berhak. Jika selama ini manusia adalah pemburu binatang dan memakan dagingnya, Hmm? Sekarang giliran mereka untuk menikmati makanan yang lezat. <laughs> ya, aku senang dengan peperangan, tontonan yang menakjubkan. uh, kakang, <laughs> hmm. apakah kita akan melibatkan diri? Hmm. Melihat keadaan tadi, melihat untung dan ruginya. Kalau memang di sana kita akan mendapatkan keuntungan, <laughs> mengapa tidak? Yang jelas, dalam peperangan ini tentu banyak lelaki yang berangkat ke medan peperangan. Para istri, para gadis cantik, tentunya sendirian dan tidak terjaga. Ah, itu saja yang selalu kau pikirkan, Kakang. Ah, sudahlah, jangan ganggu gugat kesukaanku yang satu ini, Rudati. Asal kau juga tidak mengganggu gugat jika aku melakukan hal yang sama. Oh, <laughs> apakah aku pernah mengganggumu? uh, hari telah senja, Kakang. Hmm, ya, ya, ya. Kita titipkan kuda-kuda kita. Dan kemudian kita masuki dinding kota raja seperti perilaku pencuri. Hmm. Apakah ini rumahmu? Uh, benar, ini rumahku di sana. Di sana berdua ada keperluan apa? Hmm. Dengan siapa kau tinggal di rumah ini, Pak Oh, Uh, sendirian, anak mas. Istri saya sudah mati. Anak laki-laki saya satu-satunya berangkat ke medan perang. Anakku berharap dia tidak gugur di peperangan. Dengan demikian masih ada orang yang akan melanjutkan garis keturunanku. <laughs> Rupanya kau sedih karena anakmu ikut perang, Pak Tua. Sedih jika kehilangan anakmu, begitu. Oh, nah, lalu mengapa kau tidak kawin lagi saja, Pak oh, Tua? Oh, kawin? Iya, benar, Pak Tua. Kawin lagi saja supaya kau mendapatkan keturunan lagi jika anakmu itu benar-benar terbunuh di medan peperangan. Oh, kalian berdua suka bergurau rupanya. Aku sudah tua. <laughs> Jika aku kawin lagi, bukan saja orang-orang di sekitarku, bahkan ayam-ayam pun akan tertawa, terkekeh-kekeh melihat ulahku. <laughs> ah, tidak, Kisanak. Aku terlalu mencintai mendiang istriku. Aku tidak pernah berpikir untuk kawin lagi. Aku sudah tua. Lagi pula siapa yang mau dengan orang yang sudah tua seperti aku ini? <laughs> Pak tua, Pak tua. Barangkali kau mau Endang Rudati. Hmm? hmm? <laughs> Ah, iya. Bagaimana kalau aku bersedia, nah. Tua? Ternyata <laughs> Ternyata ada yang mau, Pak Tua. <laughs> Bagaimana? Eh, nyai mau dengan aku. <laughs> Aku yang sudah tua seperti ini. Ah, sungguh, Nyai. Ah, mungkin. Bagaimana? Apakah mau memperistri aku? Wah, siapa kalian berdua ini sebenarnya? Ah, Namaku Rudati hmm. dan ini kakangku. Oh. Namanya Joko Kahuro. <laughs> iya, Kami iya, iya. berdua iya. kakak beradik Pak Tua. <laughs> Ah, apakah kau tidak laku kawin hingga usiamu setua itu? Ah, <laughs> iya. Ah, aku sangat mempertimbangkan usul kalian berdua. Ah, mari masuk ke rumahku. Kita bicarakan soal itu. Uh, tidak usah. Tidak usah dulu, Batu. Kami berdua ada keperluan yang sangat penting kepada Raja lebih Ah, kami titip kuda-kuda kami ini dulu. Nah, nanti kalau kami sudah selesai dengan urusan kami, kita akan bicarakan soal itu. Bagaimana? Oh, kalian akan titip kuda. Iya, benar. Oh, kalian berdua bersungguh-sungguh dengan tawaran itu tadi. Ah, iya, kami bersungguh-sungguh, Pak Tua. <laughs> baik, baiklah. tinggalkan saja kuda-kuda kalian di sini. Aku akan menjaga sebaik-baiknya. Oh ya, namaku adalah Mbak Kromo. sekarang bukan Mbah lagi Panggil aku Kromo. <laughs> Dan meski kau lebih muda dariku, namun kau menang awu. Kau lebih tua. Aku akan memanggilmu Kakang. Ah, bukankah demikian? <laughs> Iya, betul. <laughs> nah, sekarang izinkanlah kami pergi. Oh, iya, iya, iya. Oh, pergilah, pergilah. Jangan khawatir dengan kuda-kuda kalian. Pergilah, selesaikanlah dulu urusanmu. pinjem power banknya dong. Pinjam pinjem. Makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas. Cas, baterai, power bank, dapat HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Oh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Wah, aku mimpi apa semalam? Aku mendapatkan calon istri yang secantik itu. Oh, rupanya para dewa selama ini mendengarkan keluh kesahku dan mengirimkan bidadari yang cantik ke sampingku. <laughs> bukan main, benar-benar bukan main. Aku sudah tua dan oh benar-benar <laughs> oh, <laughs> batuk sialan mengganggu orang saja. Thank you. kacaulah pikiran Pak Tua itu yang semula tidak pernah membayangkan apapun. Matanya yang semula redup oleh duka, khawatir nasib anak lelaki satu-satunya yang berangkat ke medan peperangan antara Kediri dan Tumapel, berubah menjadi berseri-seri, bersinar, Senyum yang aneh menghias sudut bibirnya karena usianya yang memang sudah tua dengan dua buah gigi bagian depan telah lepas membuat senyum itu semakin tidak karuan. Untunglah tidak ada seorang pun yang tahu kau tersenyum-senyum, Kakang Joko Kahoro? Dati, lelaki dimanapun pada dasarnya ternyata sama. Hah? Hmm. <laughs> kau lihat tatapan mata Mbah Kromo tadi. Nah, Seolah-olah ia ingin menelanmu. <laughs> Dan jika orang itu melihat kenyataan nantinya, hmm. baru ia akan terkejut. Maksudmu? <laughs> Aku akan memelintirnya sampai putus, kata. Oh, oh, oh. jangan, jangan. Hmm. Jangan, Rudati. Aku justru mempunyai gagasan lain. Gagasan apa, Kakang? Bagaimana kalau justru kau penuhi hasrat orang tua itu, ah. tentu ramai sekali ya. uh, kita lihat saja nanti, kakak. <laughs> Matahari bergerak ke arah malam dengan kemampuannya yang tinggi. Bukan suatu hal yang sulit bagi Joko Prahora dan istrinya untuk masuk ke dalam wilayah kota raja. Bahkan karena kemampuannya menyamar, kehadiran kedua orang itu yang kemudian berjalan di sepanjang lorong di dalam kota tidak begitu menarik perhatian para prajurit. Rumah itu? Ya, rumah itu. Aku yakin di rumah itu perempuan yang sangat dibenci oleh sang ratu itu telah melahirkan bayinya. Kita masuk ke rumah itu, kakak. Ya, tetapi tidak melewati rekol depan. Rekol itu dijaga oleh prajurit. Kita loncat di dinding yang di sebelah sana itu. Ayo. Baik, kakak. Tetapi hati-hati. Perempuan yang bernama Pinaka itu mempunyai kesaktian yang tinggi. Eh, Rudati. Kesaktian itu lenyap bersamaan dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Sudah, jangan khawatir soal itu. Ayo, kita melintas ke sana. Kita lanjut, Kakang. Hup. Gesit sekali bagaikan gerakan seekor kucing yang sama sekali tidak bersuara. Joko Prahoro dan Endang Rudati telah berada di halaman rumah Senopati Praba, bersembunyi di balik bayangan pohon jambe. Dan dengan gesit pula, mereka melintas dan kemudian telah berada di balik sebuah dinding. Mereka melekat. Semakin kuat kurasakan Benar di sini tempatnya Perempuan itu jelas telah melahirkan bayinya di sini Di rumah ini kakak Rudati, mari kita periksa Bayi demit itu telah lahir di sini, di ruangan ini, Kakang. Oh, artinya ia sekarang telah meninggalkan tempat ini, Rudati. Iya, kita terlambat. Perempuan dan bayinya itu telah pergi. Kita harus mendapatkan keterangan kemana mereka pergi. Dan keterangan itu bisa kita peroleh dari pemilik rumah ini menilik bahwa rumah ini dijaga oleh seorang prajurit, menunjukkan rumah ini bukan rumah orang kebanyakan. Mungkin rumah pejabat di istana Kediri. Ya, milik seorang Tumenggung atau paling tidak Senopati. Ah, peduli setan dengan apapun pangkat dari pemilik rumah ini. Orang itu harus kita peras keterangannya. Ah, sayang sekali. Kemampuan kita melacak perempuan dan bayinya itu dengan menggunakan ketajaman mata hati kita hanya sampai di tempat ini. Ah, untuk selanjutnya, kita harus menemukan orang itu dari keterangan demi keterangan yang kita kumpulkan. kuda. Siapa kalian berdua? Apa yang kalian lakukan di bilik pribadiku? Uh, <laughs> Kaukah pemilik rumah ini? Iya, aku pemilik rumah ini. Kalian siapa? Berani memasuki bilik rumahku tanpa izin dan perilaku seperti maling. Hah? Kalian berdua siapa? Kami berdua mencari perempuan yang telah melahirkan bayinya di sini. Eh John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli sepatu di mana ya, Fa? Yang bisa internet juga. Tuh, SMM Pun Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Senopati Praba terkejut. Dan seketika itu pula taulah Senopati Praba apa yang terjadi. Senopati Praba memperhatikan kedua orang tamu tak diundang itu dengan seksama. Dan dengan penuh perhatian, Senopati Praba memperhatikan kening perempuan itu. Ada noktah merah di sana. Senopati Praba sedikit gelagapan ketika perempuan itu tersenyum kepadanya. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Bagiku tidak penting. Yang penting adalah di mana perempuan yang telah melahirkan bayi di rumah ini? Tidak ada. Rumah ini belum dihuni perempuan. Aku belum beristri. Tidak ada perempuan yang telah melahirkan di rumah ini. Ah, kau jangan mengelak. Kami berpenciuman tajam, setajam penciuman anjing. Kami dapat mencium bau itu bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kami telah mengetahui bayi itu lahir di tempat ini. Hmm? Kau tidak bisa ingkar di hadapan kami. Aku tidak tahu persoalan yang sedang kalian bicarakan. Ah, sebaiknya jangan kau tutup-tutupi, pemuda tampan. Katakan saja, di mana perempuan yang telah melahirkan bayinya di rumah ini? Atau kami juga membutuhkan keterangan. Ada hubungan apa antara kau dengannya? Hmm, jawablah. Kalian tidak bisa memaksaku seperti itu. Akulah yang justru akan menangkap kalian karena kalian telah berani masuk rumah Senopati Praba seperti perilaku maling. Oh, jadi kau bernama Praba, pangkatmu Senopati, Senopati Praba. Hmm. Aku tidak peduli meski pangkatmu adalah Senopati atau Tumenggung atau patih, atau seorang raja sekalipun. Tetapi kau tidak berhak membisu, tidak menjawab pertanyaanku. Di mana perempuan itu? Perempuan bersama bayinya yang jelas-jelas telah lahir di sini, bahkan di ruangan ini juga. Katakan saja pemuda tampan, aku akan memberikan imbalan yang layak untukmu. Imbalan itu adalah diriku sendiri. Nampaknya mereka benar-benar orang-orang yang sudah liar sama sekali. Yang sama sekali tidak mengenal tatanan lagi. Mereka tidak mengenal rasa malu sebagaimana yang kubayangkan. Pengikut dan pemuja Batari Durga itu pasti berperilaku seperti itu. Gila. Tidak. Aku tidak akan memberikan keterangan apapun yang akan mencelakakan orang yang aku cintai. Di ajang binaka harus aku lindungi. Bahkan aku akan mencoba untuk menangkap mereka. Aku yakin bukan perempuan ini yang bernama Uma Durga. Pasti ia hanya sekedar pengikut. Hmm. Apa yang sedang kau lamunkan, anak muda? Kau sedang mempertimbangkan tawaranku. Kalian rupanya pengikut perempuan bermata tiga itu. Bagus. Bagus sekali jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua. Kami adalah pengikut dan abdi setia Sang Ratu Uma Durga para bandari. Nah, jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua, untuk apa kau tidak mau menjawab pertanyaan kami? Untuk apa pula kau mencari perempuan yang telah melahirkan di tempat ini? Perempuan dan anaknya itu harus dilenyapkan. Apa salah mereka? Sehingga harus dilenyapkan. Karena mereka akan menjadi duri di dalam daging. Iya. Aku telah mendengar cerita itu tentang seorang perempuan pemuja durga yang bermaksud menghancurkan sebuah candi dan harus lahir kembali ke dunia ini karena keinginannya tidak kesampaian. Sayang, bayi itu telah lahir, padahal bayi yang membawa rajah di tangannya itu adalah titisan dari seorang pujangga atau maharesi dari zaman itu pula yang akan mengayomi candi itu dari ulahnya. Hmm, seharusnya kau tidak boleh mengetahui cerita itu. Kalian menyerahlah. Pemerintah Kediri akan memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Eh, cepat katakan. Di mana perempuan dan bayinya itu? Meski mati adalah taruhannya, aku tidak akan mengatakan. Kalian berdua yang harus menyerah atau aku bawa ke penjara Kediri. Bedebah ke barat? Kau ternyata orang yang tidak tahu diri. Oh, pemuda tampan. Sebaiknya kau melihat aku. Lihatlah wujudku. Diabla! Kau memintaku untuk melihatmu. <laughs> Lihat pemuda tampan. Bukankah aku sangat menarik? Uh, ah, kau belum tahu. Aku masih segar seperti buah tomat yang kemerahan. <laughs> Lihatlah aku dengan seksama dan kau akan tertarik kepadaku. Hmm? hmm. Kau berubah menjadi cantik. Kau tentu menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi pandangan mataku. Iya. Aku menggunakan ilmu sihir agar kau tertarik kepadaku, terpesona oleh kecantikanku. Lihatlah, aku sangat cantik menggairahkan, bukan? Hmm? <laughs> aku sangat cantik menggairahkan. Perempuan itu sedang mempengaruhiku. Ia sedang berusaha menyihirku, mengacaukan pikiranku seperti yang diceritakan oleh Bapak Lugawe. Aku tidak boleh memandang matanya. Dari tatapan matanya ia berusaha mempengaruhiku. Tidak, dia aku. Aku tidak akan bercerita apapun tentang kau dan anakmu. Aku tidak akan bercerita apapun. Hei anak muda, lihatlah aku. Kau boleh memelukku anak muda. Ayo, mendekatlah. Tetapi imbalannya, kau harus menceritakan di mana perempuan dengan bayinya itu sekarang berada. Lekas anak muda. Lekas. Yes! Iya. fotoin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone. Ngapain pakai yang gituan? Oppo. Oppo mana kui? Belinya di mana? Belinya di toko UD Mandiri Jaya. Toko UD Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau samping Garuda Jaya Motor Serono. Telepon 399249 melayani pembelian Oppo Smartphone secara tunai maupun kredit dengan harga yang lebih ringan dan Anda akan mendapatkan gratis data selama 3 bulan. Dapatkan juga di Purwoharjo dan pameran KDS Genteng, perangkat IT dan perangkat elektronik. Toko UD Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. Setan alas keparat. jaga, kumpulkan dan hubungi teman-temanmu. Ada mata-mata di sini. ajar kau. Nasibmu buruk sekali di sana. Kau dengar suara titir itu? Hah? Sebentar lagi prajurit Kediri akan tumpah berhamburan kemari. Dan kau, nasibmu sungguh buruk sekali. Iya. cepat kau akan mati di tanganku. Iya! Iya! Iya! berlangsung dengan sengit. Dengan gesit dan tangkas Senopati Praba menghindari serangan Joko Prahoro yang berlangsung gencar dan seolah diburu oleh waktu yang sangat sempit. Sementara dari luar terdengar suara titir dipukul bertalu-talu, disusul kemudian oleh derap kuda cukup banyak di kejauhan. Keparat, kau licik. Nasibmu lah yang buruk. Oh, sang ratu tentu tidak akan mengampunimu. Jantungmu akan dimakan olehnya. Hiya! Jangan lari! Terlambat bagi Senopati Praba, Joko Prahoro telah membanting sesuatu yang kemudian meledak dan menimbulkan asap. Tubuh kedua orang tamu tak diundang itu pun kemudian lenyap. Joko Prahoro dan Endang Rudati telah tidak kelihatan lagi batang hidungnya, sedangkan pintu ruangan telah pecah berantakan. Dan di luar, Senopati Prabowo berusaha melacak, namun tidak menemukan sesuatu. Siapa yang mengira Senopati itu mampu mengatasi pengaruh sihirmu? Ia telah melukaimu. Oh, bagaimana keadaan? Apakah kau merasakan pisau ini menghujam di tempat yang gawat? Jangan bertanya. Eh, cabutlah. Cepat ah. ah, ke keparat. Senopati itu harus mati di tanganku. Eh, cabut, Kakang. Oh, ya, baiklah. Berdebak arah, sakit sekali. Oh, Tenangkan perasaan Murkati. Orang itu akan mendapatkan hukumannya. Hmm, aku telah melepas rambut sang ratu di rumahnya. Orang itu tentu tidak akan selamat. apa dengan calon istriku? Ada apa ah, ini? Sudah, diam kau patua. Oh, kau, kau membentakku. Hmm. Eh, siapkan semua yang aku minta. Jangan banyak bertanya kalau kau tidak ingin aku cekik lehermu oh, dan mati. Oh, hmm? Bagaimana ini? Oh, mengapa kau bersikap kasar kepadaku? Oh, bukankah ia calon istriku? Sudah tutup mulutmu. Jangan banyak bertanya apa-apa lagi. Ayo cepat. Kau persiapkan pembaringan untuknya. Hmm. Hei, eh, aku tidak main-main untuk mencekikmu. Ayo cepat. Baik, baik, baik. Sungguh malang nasib kakek tua itu. Yang meski sudah tua namun telah terlanjur membangun angan-angan bakal mempunyai istri lagi. Istri yang sangat cantik menurut pandangan matanya. Beberapa hari lamanya Joko Prahoro dan Endang Rudati tinggal di rumahnya dan dia harus mengerjakan semua perintah dan permintaan mereka. Penolakan berarti pukulan yang kasar dan menyakitkan akan mendarat di tubuhnya. Oh, <gasps> nasib buruk apakah sebenarnya yang sedang aku alami ini? Mereka datang memberikan janji yang mula-mula menyenangkan. Tetapi kenyataannya sekarang aku mengalami perlakuan yang buruk seperti ini. Semua binatang biaranku sudah habis. Ayam habis untuk menjamu mereka. Setiap hari harus makan enak. Oh, sekarang seekor kambingku satu-satunya barang berharga yang kumiliki diminta untuk disembelih pula. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam padi saya bebas penggerek tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya mantap memang hebat itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino petani pengguna Prevator nah, itu baru petani maju Prefator ah. Prevator hasil sempurna inspirasi bagi semua Tatapan mata kakek tua itu menerawang jauh memandang puncak Gunung Kelut, seolah mencari jawab kenapa dia harus mengalami peristiwa itu. Perhatikan kamu suara. Ada asap hijau. Pada tempat ini sepi sekali. Mana? Itu, di sana. Bukankah di sekitar tempat ini tidak ada perkampungan Kijuru? Beberapa hari yang lalu kita melewati tempat ini. Iya, benar suara, Tidak ada perkampungan. Berarti orang yang membuat perapian itu bukan penduduk di sekitar tempat ini. Mari kita dekati mereka. Kita intip siapa mereka. Ayo. Perapian itu berada cukup jauh di lereng. Kameswara dan Ki Juru mempercepat langkahnya. Pada sebuah ketinggian bukit, mereka dengan jelas dapat melihat ada beberapa orang yang sedang melingkar merubung perapian. Ada empat orang yang nampaknya sedang membakar binatang buruan. Kau bisa memandang tempat yang jauh dengan cukup tajam, Kameswara. Mengapa tidak kau gunakan kemampuanmu itu untuk mengetahui siapa mereka? Baik, Kameswara memenuhi permintaan Ki Juru Dengan seksama Kameswara mengetrapkan kemampuannya yang aneh itu untuk mempertajam pandangan matanya. Kameswara seolah mampu mendekatkan jarak yang sedemikian jauh hingga terlihat jelas. Rona wajah Kameswara berubah. Dia sangat terkejut. kau nampak terkejut. Kau pasti mengenal mereka. Iya, Aku mengenal mereka. Tetapi mengapa mereka berada di sini? Apa maksudmu? Siapa mereka? Mereka masih keluargaku. Mari kita ke sana. Thank you. <laughs> Kau makan lahap sekali Rahastri Kandi. Untuk membalas dendam. Membalas dendam pada siapa? Di pasetran Gondomait, kita diperlakukan seperti itu. Beberapa hari lamanya kita tidak makan makanan seperti ini. Dan kau, Paksi Jala Kuning, makanmu justru sedikit sekali. Iya, aku masih kenyang. Masih kenyang makan apa? Ya, semalam aku masih menyimpan sekerat daging ayam hutan. <laughs> apa yang bibit tertawakan? <laughs> Apakah tidak basi? <laughs> Kasihan suamiku. Mari kita habiskan saja semua ini. Ayo, Kakang Panji Parasu, kita harus lebih rakus lagi. Bagian untuk kami mana? Oh, kakak, kakak Kakang Kakang Kakak, kakak Kakang Kakang Kemunculan suara bersama Ki Sungging itu benar-benar membuat Rahastri Kandi dan Siwi meledak gembira. Mereka segera beranjak bangkit dan berlari menubruk suara Nah, apa yang akan mereka lakukan kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.

bersama bintang negara semangat musik Indonesia. Soal bintang baru saja kita simak bersama-sama drama radio serial Sabda Padita Ratu di episode ke-14 dengan Raja Kalacaka di seri ke-393 dan 394. Soal bintang ini bisa mengikuti lanjutan ceritanya di setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara. Dan sesaat lagi ada Bintang Siang dengan lagu-lagu di era 90-an dan juga 2004 bersama Benny Brojo. Yang lagi kangen sama Benny nanti bisa merapat di sini ya. Soal Bintang, taburan garam di atas luka memang perih, tapi membuatnya mengering dan beranjak pulih. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Dinda yang bertugas. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.